Uhud dan perang Bani Nadir, Ghazwat Uhud dan Ghazwa Bani Nadir. Ada beberapa kejadian di antaranya dua tragedi besar yang menimpa kaum muslimin yang lalu telah disebutkan salah satunya yaitu tragedi Ar-Raji' Ada berapa yang dibunuh Sahabat penghafal Quran Berapa orang? Tujuh apa sepuluh? Jadi Rasulullah SAW mengutus sepuluh orang Kemudian yang tujuh dibunuh Dan juga yang satu dibunuh lagi Jadi delapan Yang pulang lagi ke Mekah Ada dua Namun akhirnya juga dibunuh jadi 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah dikhianati mula-mula orang-orang kafir musyrik menjamin bahwa mereka akan masuk kepada Islam dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan para qurra para penghafal Quran untuk mengajarkan kepada mereka Islam dan membacakan kepada mereka Al-Qur'an tapi mereka ternyata dikhianati. Kemudian ada juga tragedi yang mirip seperti itu yang dikenal dengan Maksatu Bihri Mauna, tragedi sumur Mauna. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala مأساة بئر معونة وفي نفس أيام حادثة الرجيع حدثت مأساة أخرى أشد منها وملخصها أن أبا براء عامر ابن, ابن مالك ابن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة Fata'ahu Rasulullah SAW ilal Islam falam yaslam walam yub'id ya. Tragedi sumur mauna Pada hari-hari kejadian tragedi Ar-Raji Bahkan ada yang menyebutkan Sampainya berita ini kepada Rasulullah bersamaan Terjadi tragedi yang lain Yang bahkan lebih dahsyat lagi Singkatnya Ada seorang yang bernama Abu Barok Namanya Amir bin Malik Kuniahnya Abu Barok Yang dia juga dikenal dengan Yang pandai memainkan tombak Abu Barok ini datang kepada Rasulullah SAW ke Madinah Lalu Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam Dan dia tidak mau masuk Islam namun dia menyatakan tidak mustahil untuk masuk Islam. Jadi dia mula-mula nolak Islam, tapi dia mengatakan nggak mustahil saya akan menerima Islam, tapi belum masuk Islam. Walakinnahu abda raja'ahu anna ahla najdin yujibunahu ilal Islam idza ba'atha ilaihim ad-du'a. Akan tapi dia Abu Farah ini menampakkan kepada Rasulullah SAW harapannya bahwasanya penduduk Najd penduduk Najd akan masuk Islam apabila Rasulullah mengutuskan kepada mereka para dai. Najd ya, Najd itu besar luas Arab, daerahnya luas sekali. Termasuk Najd itu seperti Riyadh ya, Saudi yang bagian Riyadh sana itu sampai ke Irak itu namanya necet semuanya. Necet. Jadi necet itu besar sekali. Ada hadis tentang fitnah akan muncul dari necet. Ya kan Rasulullah akan mendoakan Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Wahai Allah berilah berkah kepada negeri Syam kami, berilah berkah kepada negeri Yaman kami. Lalu para sahabat bertanya, "Wa fi Najdina, bagaimana dengan negeri Najd kami ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Hunaka takunul fitnah, hunaka tablu'u qarnus syaitan." Di sana akan muncul fitnah, di sana akan timbul tanduk setan. Ya, muncul fitnah akan keluar tanduk setan. Tempatnya fitnah Najd. Para ulama ahli hadits semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadits ini nejet itu adalah nejet Irak. Apalagi Rasulullah SAW juga menunjuknya nunjuk ke arah Irak. Jadi bukan ke arah Riyadh atau Saudi Arabia sekarang, tidak. Kalau Mekah Madinah namanya Hijaz, Hijaz ya. Sementara yang bagian sana, bagian Riyadh sekitarnya itu namanya Najd. Yang dimaksud di hadis ini timbul fitnah akan muncul tanduk setan itu nggak ada kilat di kalangan ahli hadis maksudnya adalah Irak. Bukan Riyadh yang mana sekarang Saudi Arabia. Dan memang ternyata benar banyak sekali hadis-hadis tentang fitnah di Irak di Irak. Dalam sejarah pun terbukti banyak fitnah yang timbulnya di Irak. Fitnah dari dulu yang mana zaman dahulu terbunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Di mana terbunuhnya? Di mana? Sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh di mana? Di Kufah, Kufah, Irak. Demikian pula putranya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh di mana? Di Karbala, di Irak. Bahkan juga dibunuh keluarga Rasulullah SAW di Karbala bukan bukan hanya Husain tapi juga keluarga Rasulullah SAW laki perempuan besar kecil tua muda dibunuh hanya beberapa yang selamat diantaranya Ali al Abidin yang masih kecil waktu itu dan dalam keadaan sakit yang tak dibunuh tapi hampir dibunuh juga dan fitnah dari dulu banyak fitnah di Irak itu peperangan-peperangan juga di Irak jadi memang di sana tempatnya fitnah Kemudian juga ada hadis tentang tanda-tanda kiamat bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang terjadi bunuh-bunuhan di Irak rebutan emas. Itu ada sungai di sana, sungai apa Dajlah atau apa namanya atau Furat, Furat. Di sana ada gunung emasnya. Sehingga orang saling berbunuh-bunuhan demi menguasai emas itu. 100 orang yang terbunuh 99. Jadi banyak yang mati. Sebagian mengatakan benar-benar emas Sebagian mengatakan emas hitam Emas hitam artinya Ya minyak Makasih maksudnya adalah irab Jadi itu kata-kata nejet Nejet itu maknanya luas Jadi ini Abu Barok Berharap nanti kalau Rasulullah mengirimkan para da'i Ke Nejet Maka mereka akan mau menerima Islam Wakala ana jarun lahum. Sambil Abu Barok menjamin aku yang menjamin mereka, yang melindungi mereka. Melindungi. Jadi di dalam di pada zaman jahiliyah dulu, mereka itu walaupun jahiliyah tapi masih ada adat-adat yang bagus. Di antara adat yang bagus, orang itu kalau dalam perlindungan nggak boleh diganggu. Ini dalam perlindungan saya. Nah, ada orang berani ganggu. Itu bagus, itu adab yang bagus. Hanya saja dilarang melindungi pelaku kriminal. Maka Rasulullah mengatakan la'anallahu man awa muhditan. Allah melaknati orang yang melindungi pelaku kriminal atau muhdatan. Tapi kalau orang nggak salah dikejar-kejar, mau dibunuh, mau dicelakakan, minta perlindungan, lindungi. Itu adat yang bagus. Bahkan ini juga ada zaman sekarang. Istilahnya apa kalau sekarang? Seperti minta suaka, ya, minta suaka itu adab yang bagus. Minta suaka politik, minta perlindungan, tentu kalau tidak disalahgunakan. Faba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 da'iyan min qurra'is sahabah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan kepada mereka Atas dasar permintaan Abu Barok ini 70 da'i Yang mana termasuk ulamanya sahabat Kurok, kurok itu ulama Yang pandai baca Quran dan paham Quran Jadi Rasulullah nggak tanggung-tanggung Pokoknya kalau diajak dakwah nggak pernah nolak dikirim 70 orang Qurra penghafal Quran Para ulama Fanazalu ala fi'ri ma'una Lalu mereka turun atau singgah di sebuah sumur namanya bi'r mauna, sumur mauna. Itu namanya saja. Wa dhahara haramun ibnu Milhan bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila atuwillahi Amir ibn Tufail. Lalu pergi salah seorang dari qurra itu yang bernama Haram bin Milhan pergi dengan membawa pesan atau surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada musuh Allah Amir bin at Jadi dia disebut dengan musuh Allah karena kita akan tahu siapa dia nanti. Luar biasa kedolimannya. Sehingga dia disebut dengan musuh Allah, Amir bin at Jadi berangkat Haram bin Milhan bawa suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Apa perlakuannya? Falam yandur ilaihi wa amara rajulan fata'anahu min khalfihi hatta anfadar rumha ya. Ternyata Amir bin Abtufail tidak melihat surat itu Bukan hanya tidak melihat Bahkan dia menyuruh seseorang untuk menusuk Dengan tombak Haram bin Milhan ini dari arah belakang Terlaluan ya Padahal semenjak zaman jahiliyah dulu yang namanya surat yang datang dari utusan-utusan itu nggak boleh di nggak boleh dihina, dihormati. Kemudian juga tidak boleh kita melukai orang yang bawa surat itu terlindungi. Lah ini suratnya sudah nggak dibaca, yang ngirimkan surat itu malah dibunuh. Dia nyuruh satu orang bunuh dari belakang. Jadi ditombak dia dari belakang sampai tembus ke depan. Setelah kejadian itu, Fakala jadi berlumuran darah ya. Lalu berkata Haram bin Milhan itu Allahu Akbar fuztu wa rabbil Ka'bah. Allah Maha Besar, aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Jadi dia dibunuh bukan menyesal, bukan kecewa, tapi dia malah senang karena matinya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Kemudian setelah kejadian ini aduwullahi Bani Amir falam yujibuhu lijiwari Abi Kemudian musuh Allah tersebut, siapa musuhnya Allah? Amir bin Abtufail. Ya. Menyuruh suku Bani Amir untuk bangkit melawan para sahabat Nabi tadi itu, ternyata mereka tidak mau karena ada suaka dari Abu Barok. Jadi sudah bunuh satu orang, malah dia maunya bunuh semuanya, ngajak suku Bani Amir, ayo kita bangkit, kita bunuh mereka, kita perangi mereka. Suku Bani Amir nggak mau karena ada ada penjagaan, ada suaka dari Abu Bakar. Kita nggak mau melanggar. Fastan fara Bani Sulaim faajabathu putun minha Ra'lan wa zakwan wa usayyah. Ya. Lalu Amir bin Abdul ini mengajak suku Bani Sulaim. Ternyata dari suku Bani Sulaim ini ada kabilah-kabilah yang mengikuti ajakannya. Ada tiga kabilah yaitu Ra'il dan Dakwan dan Usayyah. Ini tiga kabilah dari suku Bani Sulaim yang mau mengikuti ajakannya Amir bin At-Tufail untuk memerangi 70 kurok, 70 kurok yang dikirim oleh Rasulullah saw Kemudian apa yang terjadi? Fa'ahatu bis sahabati wa qataluhum an akhirihim. Akhirnya mereka mengepung sahabat dan mereka membunuh sahabat itu semuanya. 70 hanya tersisa dua nanti. Dibunuh. Ini pengkhianatan yang luar biasa. Walam yanju illa Ka'ab bin Zaid wa Amr bin Umayyah ad dhamri dan tidak ada yang selamat kecuali dua orang saja Yaitu Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah Abdumri Hanya dua yang selamat Yang lainnya meninggal semuanya 68 sudah mati Gugur sebagai syuhada Kenapa dua orang ini tidak terbunuh? Fa'amma Ka'ab bin Zaid fakana jarihan wa dunnuhu qatilan mimba min bainil qatla Fa'asha hatta kutila yawmal khandaq Ka'ab bin Zaid tidak terbunuh karena saat itu dia terluka. Tubuhnya penuh dengan luka, mereka menyangka dia sudah mati. Dan memang ternyata dia pura-pura mati di antara para sahabat yang telah terbunuh itu. Jadi dikira sudah mati sekalian, dibiarkan aja. Padahal dia hanya terluka. Akhirnya beliau hidup dan beliau baru terbunuh ketika perang Khandaq. Masih hidup berapa tahun berikutnya itu Ka'ab bin Zaid. Wa amma Amr bin Umayyah ad fa fakana ma'al Mundir ibni Aqaba fi sarh. Adapun Amr bin Umayyah saat itu bersama satu orang orang lain yang bernama Al-Mundir ibnu Uqbah mengembalakan kambing. Jadi mungkin ada perlu keluar dengan seorang yang bernama Al-Mundir bin Uqbah ini mengembalakan. Falamma ra'aya at-tayra tahumu 'ala al-mawqi'ah 'arafa al hatid Tatkala mereka melihat ada burung, burung-burung yang banyak berputar-putar di tempat tragedi itu, tempat kejadian itu lokasinya. Akhirnya kedua orang ini tahu ini ada apa-apa ini. Ini ada pembunuhan. Ini mungkin isyarat-isyarat dari mereka ya. Biasanya kalau ada burung banyak berarti ada bangkai-bangkai. Mungkin mereka mau makan bangkai itu. Wah ini ada apa-apa ini Ada burung banyak Mereka faham Fana jalal mundir wa qatala hatta kutil Akhirnya Al-Mundir pergi ke sana Memerangi mereka Dan dia pun terbunuh Al-Mundir terbunuh juga Wa usiru Amr ibn Umayyah Fa ukhbir anhu Amir ibn Tufail Annahu min mudar hazzana siyatahu Wa ataqahu an rakabatin Kanat ala ummihi dan Amr bin Umayyah dia ditawan. Lalu Amir bin Abtufail diberitahu bahwa dia ini Amr bin Umayyah dia dari suku Mudhar, suku besar. Akhirnya fahazana siyatahu, itu rambut bagian depannya itu dipotong dan dia dimerdekakan dengan seorang budak yang merupakan budak itu kewajiban ibunya untuk memerdekakannya. Artinya dia dimerdekakan dengan ditebus budak. Amr ibnu Umayyah, dia selamat ya. Selanjutnya, waraja'a Amr ibnu Umayyah ilal Madinah. Akhirnya Amr bin Umayyah ini pulang lagi ke Madinah. Falamma kana fil qarqarati min at-tariqi wajada rajulaini min bani Kilab fadannahuma min al-aduwi faqatalahuma. Ketika sampai di sebuah daerah namanya Korokoro Yaitu di perjalanan Amr bin Umayyah bertemu dengan dua orang dari suku Bani Kilab Amr bin Umayyah menyangka dua orang ini adalah dari kelompok musuh Tidak mau lagi dikhianati Akhirnya dua orang itu dibunuh oleh dia Jadi dia sudah dikhianati ya Sudah pengalaman Jangan-jangan ini musuh juga Mau khianat juga Akhirnya dua orang tadi dibunuh. Wa kana lahum ma'atun ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qadimal Madinata wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalta qatilaini la'u la'u'addiyannahuma. Ya. Padahal dua orang tadi sudah ada perjanjian dengan Rasulullah, ada perjanjian enggak boleh dibunuh dua orang tadi. Ketika Amr bin Umayyah sampai ke Rasulullah memberitahukan bahwa dia telah membunuh dua orang itu, akhirnya Rasulullah mengatakan kamu telah membunuh dua orang dan saya akan membayarkan tebusannya. Jadi Rasulullah yang bertanggung jawab. Sudah tanggung jawab dibayarkan diatnya, tebusannya. Karena dia telah dijamin oleh Rasulullah dua orang ini. وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على ما حدث في الرجيع وبئر معونة dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas tragedi yang terjadi di Ar-Raji' dan juga di sumur Mauna ini. Wa kana al-hadithan fi syahrin wahid fi syahri Safar sanah ar-rabi'ah min al-hijrah. Dua kejadian ini terjadi pada satu bulan yaitu bulan Safar tahun keempat Hijriah. Wa yuqal inna khabar al-haditsaini wasala ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi wahidah. Dan ada pendapat yang mengatakan dua berita ini sampainya ke Rasulullah pada satu malam. Jadi pada malam satu malam ya sampai kedua-duanya berita ini. Jadi benar-benar menyakitkan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap para kurok yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Fada'a ala ha'ula'il qatalah talatina sabahan fi salatil fajri. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya. Ini dikenal dengan kunut nazilah. Melakukan kunut nazilah untuk mendoakan orang-orang yang telah membunuh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca kunut nazilah ini selama 30 hari pada sholat subuh dalam riwayat yang disebutkan pada sholat 5 waktu bukan subuh saja 5 waktu hatta anzalallahu alaihim sehingga Allah menurunkan tentang mereka yang terbunuh itu ablighu anna qaumana anna laqina rabbana faradhiya anna wa anhu tentang orang-orang terbunuh mereka yang terbunuh mengatakan sampaikan kepada kaum kami tentang kami bahwa kami telah berjumpa dengan Tuhan kami Tuhan kami meridhoi kami dan kami meridhoinya fatarakal kunut lalu Rasulullah meninggalkan kunut nazila ya di sini ada banyak faedah yang bisa kita ambil yang pertama-tama sebagaimana yang lalu kita jangan pernah percaya begitu saja kepada musuh-musuh Islam orang kafir dan orang musyrik. Hati-hati itu harus, waspada itu harus. Waspada harus. Apalagi ada korina, indikasi-indikasi ke arah sana, maka kita perlu lebih waspada lagi. Kemudian di antara kandungan kisah ini Rasulullah SAW selalu mendakwai orang kafir diajak kepada Islam. Jadi Rasulullah kalau ketemu orang kafir ya datang ke beliau diajak masuk Islam. Dan ini juga merupakan cara dakwah para nabi. Karena kasihan kalau dia mati kafir dia sengsara, diajak masuk Islam. Seperti juga Nabi Yusuf ketika di penjara ketemu dengan dua orang yang tanya tentang mimpi. Sebelum dijelaskan mimpinya didakwai dulu untuk masuk Islam, agama tauhid, ibadah kepada Allah jangan syirik. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya kalau ada orang yang minta kepada kita untuk berdakwah yang mana di sana tidak ada juru dakwah selain kita, maka kita jangan cekan-cekan memenuhi permintaannya atau mengirimkan orang sebagai wakil kita. Ini kalau nggak ada juru dakwah ya. Seperti di sini tadi kan ahlu najat nggak ada juru dakwah. Rasulullah diminta mengirimkan dai. Rasulullah kirimkan untuk dakwah. Harus harus dikirimkan. Kecuali kalau sudah banyak juru dakwah tapi mereka mintanya kepada kita, kita nolak nggak apa-apa. Ini masih banyak yang lainnya aja. Kita ada keribukan itu boleh. Karena masih banyak juru dakwah yang lain. Kalau ini enggak, ini nggak ada ya, kecuali Rasulullah dan sahabat. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini keutamaan para penghafal Al-Qur'an. Di kalangan sahabat mereka dikenal dengan qurra, tapi mereka bukan hanya hafal, mereka juga faham sekaligus mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu namanya qurra. Kalau sekarang qurra pokoknya sekedar bisa baca. Baca bacaannya bagus namanya qurra. Enggak, kalau zaman dapat qurra itu pandai baca, hafal dan mengamalkan. Namanya qurra. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula ada kalanya orang-orang musyrik itu sangat melampaui batas. Melampaui batas. Yaitu di sini tampak sekali utusan itu nggak boleh dibunuh. Ternyata utusan malah dibunuh. Biasanya namanya utusan itu nggak boleh dibunuh. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa para sahabat itu tidak pernah takut mati. Justru kematian yang mereka cari. Tidak pernah takut mati. Begitu dibunuh bukan kecewa, dibunuh malah fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku sukses. Aku menang demi Tuhannya Ka'bah. Karena mati di jalan Allah keutamaannya sangat banyak. Di antara kandungan kisah ini pula bahwa pada zaman jahiliyah ada adat-adat yang bagus. Masih ada adat istiadat yang bagus di antaranya ini yaitu memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan. Yang sekarang dikenal dengan suaka. Pokoknya jangan disalahgunakan. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula ya tentang orang yang membunuh tidak sengaja yaitu hukum tentang orang yang membunuh tanpa ada unsur kesengajaan maka dia cukup dengan membayarkan diat membayarkan diat membayarkan tebusan kemudian di antara kandungan kisah ini pula manusia bersedih adalah sesuatu yang biasa wajar bersedih itu wajar yang penting tetap kita mengucapkan kata-kata yang membuat Allah ridho dan tidak membuat Allah murka. Bersedih itu wajar. Bagaimana tidak? Pengkhianatan seperti ini bersedih. Termasuk juga Rasulullah ketika ditinggal mati anaknya Ibrahim betul bersedih, bahkan beliau juga keluar air mata, nangis. Tapi tetap kata-katanya yang membuat Allah ridho. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula dalam perjalanan dakwah kita harus selalu siap menghadapi segala resiko. Ini ya Rasulullah betapa kagetnya dalam satu malam sampai kepada beliau dua berita besar ini menyakitkan luar biasa. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu tentang masyru'iyatu kunut nazilah, disyariatkan kunut nazilah. Kunut nazilah yaitu apabila terjadi kejadian besar yang menimpa kaum muslimin maka dilakukan kunut nazilah. Unut nazilah itu mendoakan keburukan, kehancuran untuk musuh-musuh Islam dan mendoakan kebaikan untuk Islam wal muslimin. Itu kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini dilakukan lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya lima waktu. Hanya saja apakah kunut nazilah ini dilakukan oleh masjid-masjid dengan sendirinya ataukah menunggu perintah daripada pemerintah? Karena kalau di sini Rasulullah langsung memerintahkan mereka untuk kunut nazilah. Para ulama mengatakan kunut nazilah itu tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh mereka, tapi disuruh oleh pemerintah. Jadi kalau kita misalnya ada majelis ulama, mereka menfatwakan kita sekarang kunut nazilah seluruh negeri. Begitu. Baru kunut nazilah semuanya. Bukan masing-masing masjid dengan enaknya sendiri-sendirian. Sini kunut itu enggak. Enggak. Memang kita ini peduli, peduli ya. Doa itu harus dan doa tidak mesti berada di kunut. lah doa terus salat malam doa, sujud doa, semuanya doa. Yang kita bicarakan adalah kunut nazilahnya. Jadi harus ada kekompakan dari kaum muslimin ya dari misalnya dari majelis ulama menfatwakan kunut nazilah, kunut nazilah semuanya. Termasuk di Arab Saudi gitu. Nanti dari majelis ulama, kibar ulama berfatwa kunut nazilah untuk minta pertolongan, ceknya misalnya atau Bosnia zaman dulu atau juga Palestina dan yang lainnya kunut nazila karena kalau tidak ada perintah nanti masing-masing masjid kunut sendiri-sendiri ini kunut itu enggak dampaknya buruk nanti yang masjid mengadakan kunut mereka menganggap dirinya paling peduli yang enggak kunut dianggap itu enggak punya kepedulian ya pada doa enggak mesti berada di kunut doa khutbah Jumat doakan silakan kemudian ketika sujud dan yang lainnya ini kunut nazilah namanya Dan Rasulullah melakukan kunut ini selama 30 hari Yaitu selama satu bulan Kemudian juga diantara kandungan kisah ini pula Sebenarnya ada riwayat sahih juga Disebutkan dalam sahih sirah nabawiyah Tentang ucapan mereka itu Yang diturunkan Allah ya Ablihu anna qawmana Sampaikan kepada kaum kami tentang kami anna laqina rabbana bahwa kami telah berjumpa dengan Tuhan kami faradhiya anna dia ridho kepada kami waradina anhu dan kami ridho kepada dia disebutkan dalam riwayat sahih yang lainnya ini mula-mula ayat Quran ini mula-mula masuk di dalam bagian ayat Quran yang kemudian dinasah dihapus lafadznya tapi maknanya tetap berlaku jadi dinasah jadi dinasah ya ada nasah itu nasah lapat sekaligus makna Ada nasah lapat saja makna tetap Ada nasah itu makna saja tapi lapatnya tetap Dihapus Kalian dihapus Dihapus lapatnya Setelah turun ini maka Rasulullah SAW tidak kunut lagi Jadi kunut nadila itu bukan seterusnya Dalam jangka waktu tertentu kurang lebih satu bulan Wallahu alam inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Insyaallah berikutnya kita masuk pada Ghazwatu Bani Nadir yaitu perang Bani Nadir, perang antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Bani Nadir adalah termasuk suku besar Yahudi. Subhanakallahumma bihamdika syudu'ala an la ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.